بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Barakallahu fikum wa habibakumullah Kita akan melanjutkan lanjutan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kemarin telah kita ambil berkaitan masalah makna daripada al-kitabiyun dan makna daripada al-umiyun dan makna daripada al-jahiliyah dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-kitabiyun yang diinginkan adalah al-yahud dan nasara kemudian al-umiyun adalah orang-orang yang mereka tidak bisa membaca tidak pula menulis atau dalam artian yang luas adalah mereka adalah orang-orang Arab yang apa? Yang mereka waktu itu tidak beragama dengan dua agama. Ya, yang tidak beragama dengan dua agama apa? Tidak beragama Yahudi, tidak pula Nasrani. Nah, tapi secara barakallahu fikum secara makna ummiyun itu jamak dari ummi yang maknanya apa? Nisbah kepada al-um. Nah, bal ummi maknanya apa kemarin? Alladzi la yaqra wal yaktub. Yang tidak baca, tidak pula menulis, tidak bisa baca, tidak pula bisa menulis. Adapun jahiliyah barakallahu fikum, nah makna secara umum adalah nisbah kepada al-jahal kebodohan. Makna secara khusus adalah yang diinginkan adalah apa? Adalah makana qabla bi'asatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu keadaan atau zaman yang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan kemarin mengenai bahwasannya kitab Taurat dan Injil sekarang sudah berubah nggak seperti dahulu lagi. Nah, barakallahu fikum, ada perubahan eh, kemasukan di dalamnya syirkiyat, wal kufriyat dan semisalnya. Barakallahu fikum sekarang apa kata beliau? Wadalika anna rajulan yuqal bulis. Eh, yang demikian itu karena ada seorang laki-laki yang dikenal dengan namanya bulis. Bulisu. Au syawil atau syawil ini wala alam ya, nama-nama seperti ini wala alam. Nah, biasanya bersumber dari Israiliyat. Israiliyat yang mungkin naam dari kisah-kisah Bani Israel. Ya, yang mana itu kita tidak boleh kita benarkan secara mutlak, tidak pula didustakan secara mutlak. Kalau seandainya mencocok dalil apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka boleh kita terima. Kalau seandainya tidak mencocok dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita terima. Naam. Ya, cuman kita katakan ini sebuah Israiliyat itu aja bahwasanya ada seorang laki-laki yang namanya Bulis atau Syawil. Karena Yahudian waktu itu waktu itu orang ini apa Yahudi. dan ala Rasulullah. Waktu itu nah orang Yahudi ini memiliki apa? sifat dengki atau sifat hasad kepada Rasulullah yaitu Isa alaihissalam. Bulis ini. Fahadar rajulu laja ilal makr wal khadi'ah fi ifsadi dinil Masih alaihissalam. Kemudian laki-laki ini, the bulis atau syawil tadi, na'am barakallahu fikum, langsung menggunakan apa? Langsung berlindung dengan cara membuat makar, tipu daya, wal khadi'ah, penipuan. Untuk apa? Untuk merusak agama Nam al-Masih alaihissalam, merusak agama Isa alaihissalam. Haitsu adharul iman bil Masih, yaitu dengan cara dia menampakkan keimanan, beriman dengan al-Masih, maksudnya beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawatil masih dan bahwasanya dia seakan-akan menampakkan apa nadima penyesalan penyesalan terhadap apa yang dahulu dilakukan. Enam, ketika memusuhi Nabi Isa. Wa annahu ra'a ru'ya bizamihi dan bahwasanya dia mengatakan atau dia itu melihat mimpi eh, dengan sangkaan dia ya. Fa'amana bil masih, kemudian dia beriman dengan masih. Wasaddaqahu an-nasara fi maqal. Kemudian orang-orang Nasara, itu umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka apa? Atau para pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka apa? Mereka nak membenarkan apa yang diucapkan oleh Bulis ini atau Syawil tadi. Naam, summa innahu tanawala al-Injil. Naam, alladhi anzalahu Allah ala Isa. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, kemudian memberikan Injil tersebut atau dia itu mengambil Nah, dia mengambil Injil yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Faad khalafihi al-wasaniyat wasyirkiyat wal kufriyat eh, Setelah diambil Injil tersebut, barakallahu fikum, maka bulis atau syawil ini menurut yang disebutkan beliau ini ya. Naam, memasukkan di dalamnya al-wasaniyat, yaitu berhala-berhala dalam artian menyembah berhala dan semisalnya kesyirikan lah intinya. Wasyirkiyat, kesyirikan-kesyirikan, wal kufriyat dan juga kekufuran-kekufuran haitsu adkhala fihi aqidat at-taslis. Karena Bulis ini memasukkan di dalam Injil itu apa? Akidah keyakinan taslis. Apa taslis itu? Taslis itu Naam kata beliau adalah ai innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah Taala itu adalah apa? Naam adalah satu dari tiga. Nah, bingung kan? Satu daripada yang tiga. Kata mereka karena ilah itu kata mereka ada tiga itu loh. Paham ya? Eh, satu daripada tiga. Eh, kata mereka adalah eh, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus gitu. Nah, Ruhul Kudus itu Nabi Isa, eh, Tuhan Bapak, ya Allah kata mereka. Kemudian kemudian apa? Naam Tuhan Ibu ya Maryam katanya. Ya, naudzubillah ya. Ewa. Ini semuanya aliran sesat ini. Dalam artian apa? Pemahaman sesat, akidah yang sesat. Nasoro. Ewa, perhatikan Inna Allah salis salasah. Allah salisu salasah wa anna Isa Allah. au Allah. Eh, sangkaan juga bahasa Isa itu adalah anak Allah atau Isa sendiri adalah Allah itu loh. Nah, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati as-salib. Kemudian juga memasukkan Bulis ini memasukkan dalam dalam Injil tersebut enam perintah untuk mengibadahnya Pak, as-salib. Apa salib? Salib itu. Nah, salib yang sudah yang masyhur ya. Barakallahu fikum. Wa adkhala kufriyatin syani'ah. Dan kemudian masukkan kekufuran kekufuran yang sangat jelek. Wasadakuhu fi dzalika kemudian mereka orang Nasara membenarkan, membenarkan apa? Membenarkan perbuatan polis tersebut pada Naam yang ada pada Injil tersebut. Ala annahu alim bahwasanya dia adalah orang alim. Bayangkan ini. Pertama munafik, ya kan? Menampakkan apa? keimanan, seakan-akan beriman dengan Nabi Isa, tapi ternyata di balik itu dia ingin merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Naam. Wa ala annahu mu'minun. Eh, ya kan akhirnya orang Nasara menyakini dan mengakui bahwasanya Bulis ini adalah orang alim, dia adalah mukmin walaqabu bir rasuli bulis ini perhatikan ini akhirnya mereka menggelari naam eh, menggelari dengan apa dengan ar-rasul jadi bulis ini digelari oleh mereka ar-rasul ai eh, rasulul masih masih utusan Nabi Isa alaihissalam mim dengan sangkaan mereka wa qasdu dinil masih dan tujuannya apa tujuan dia aslinya tujuan bulis ini tujuannya adalah merusak agama al-masih karena agama itu barakallahu fikum aslinya ya Nah, karena agama Islam terbagi dua dalam artian al-Islam itu makna Islam itu dua. Makna Islam makna umum sama makna Islam makna khas. Al-Islam bimana al-am wal Islam bimana al-khas ada dua. Eh, al-Islam bimana al-am Nah, ada Islam makna umum adalah apa? Adalah naam dinu jamil anbiya, agama seluruh para nabi. Perhatikan ini, agama seluruh para nabi mereka agama Islam. Tapi Islam maknanya umum ya. Nah, karena mereka semuanya adalah nah berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala muslim mereka, muslimun. Nah, yang kedua apa? Al-Islam bi manal khas. Islam yang mana khusus yaitu agama Islam ad-dinul ladzi ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama Islam yang Allah Taala telah meridhoinya dan penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Itu namanya apa? Eh, Al-Islam bi manal khas. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, agama yang Allah Ta'ala ridhoi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam adina. Sehingga agama Islam ini penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Paham itu ya? Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam nah, sebagai agama kalian. Nah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam adina. Pada hari ini aku telah Nah, barakallahu fikum telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan enam nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam itu sebagai agama untuk kalian. Sehingga jangan sampai mencari agama selain agama Islam. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, wa hasalalahu ma akhirnya terwujudkan apa yang dia inginkan. Terwujudkan apa yang dia inginkan. Siapa? Yang diinginkan oleh Bulis terwujudkan, ingin merusak agama Nabi Isa. Setelah dipercayai, ya, orang Nasara percaya dan menganggap dia adalah alim, bahkan juluki mukmin dijuluki rasul, ya kan? Dia adalah alim mukmin kemudian rasul. nah Naam. Faqad afsada dinal Masih, sungguh dia telah merusak agama Masih. Wa adkhala fihi al wasaniyat Nah, kemudian dia telah masukkan dalam agama al-Masih wasaniyat itu menyembah berhala. Nah, itu akidah keyakinan untuk menyembah berhala. Wa taslis. Nah, wa taslis dalam artian mengatakan misalnya Allah Ta'ala itu salah sah. Nah, satu dalam tiga kemasan. Itu seperti itu. Atau enam tiga kemasan atau tiga tiga kemasan pada dalam satu. Itu kalau maknanya bebasnya ya. Jadi kata mereka itu nanti ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Ruh Kudus itu. Nah, terbilang ya. Susah. Ewa. yang jelas itu agama agama yang tidak Allah taala ridhoi. Nah, wa taqada anna Isa bin Allah dan meyakini bahwasanya Isa itu anak Allah. Au annahu salis salasah atau dia mengatakan bahwasanya Naam, Nabi Isa itu adalah salis salasah. Naam. Yang ketiga dari tiga eh, dari tiga Allah atau tiga ilah katanya, tiga sembahan. Wa adkhala fihi wasaniyatin katsiratan. Dan dia telah memasukkan di dalam agama Nabi Isa salam wasaniyat katsiratan. Nah, itu dalam artian apa? Eh, menyembah atau sembahan-sembahan atau akidah keyakinan menyembah nah berhala-berhala banyak sekali Fattaba'uhu ala dhalik. Namun orang Nasara mengikuti polis ini dalam perkara tersebut karena mereka sudah menganggap polis ini adalah apa? Adalah orang yang alim dan orang mukmin. Hadi halatu ahli kitab qabla bi'tatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan ahli kitab. al Nasara sebelum apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa sih? Diutus untuk menyempurnakan Eh, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam ini agama yang sempurna. Agama yang tidak ada duanya yang na'am menyempurnakan eh, agama-agama yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Illa baqaya minhum kecuali segelintir yang tersisa dari mereka kanu ala dinis sahih. Ada di antara mereka yang masih apa? Masih tersisa dan berada di atas agama yang benar. Nah, barakallahu fikum, berada di atas agama yang benar. Lakinil aksariyatu minhum akan tapi kebanyakan dari mereka alal kufri wal inhiraf an dinillah. Berada di atas kekufuran dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga bapaknya Rasulullah dan juga ibunya, nah barakallahu fikum menurut pendapat yang sahih kedua-duanya bagaimana? Kedua-duanya mati dalam keadaan kekufuran. Karena agama jahiliyah, nah pada asalnya mereka agama apa? Agama kekufuran dalam artian banyak mereka yang nah barakallahu fikum menyembah berhala-berhala semisalnya syirkiat. Nah, sehingga ketika berada dalam keadaan seperti itu, nah, jadi meninggalnya bapaknya Rasulullah SAW juga di atas kekufuran. Kemudian juga apa? Ibunya Rasulullah juga di atas kekufuran. Nah, bukti yang menunjukkan bahwasannya bapaknya Rasulullah SAW itu nah, mati atau meninggal dalam keadaan kekufuran apa? Keberadaan dia di neraka. Suatu ketika dalam hadisnya Anas bin Malik itu rawal Muslim, nah, "Anna rajulan sa'ala bahwasanya ada seseorang bertanya, eh, Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Nah, faqala Rasulullah kemudian mengatakan, "Finnar." Bapakmu di neraka. Falamma qafa da'a. Kemudian ketika orang tadi yang bertanya itu pergi, eh, berpaling hendak pergi gitu, Rasulullah memanggilnya. Eh, kenapa tujuannya memanggilnya? Karena khawatir nanti dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada sangkaan bapaknya Rasulullah aja kafir kok nggak dikatakan di neraka gitu. Akhirnya Rasulullah memanggil dan mengatakan apa? Seraya mengatakan pada orang tersebut, Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah kenapa memastikan? Kenapa Rasulullah memastikan bahwasannya bapaknya di neraka? Ini tidaklah diucapkan dengan hawa nafsu barakallahu fikum, tapi diucapkan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengetahui gitu keadaan bapaknya di mana. Nah, paham ya? Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap dengan nama nafsu, melainkan yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Paham itu ya? Jadi bapaknya Rasulullah nak meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Ibunya bagaimana ibunya? Ibunya juga sama. Nah, ibunya juga kafirah. Nah, buktinya adalah dalam hadis yang sahih, roh Muslim. Hadisnya siapa? Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan istadantu rabbi an astaghfirali ummi falam ya'dan li aku minta izin Rabbku untuk apa untuk beristighfar memintakan ampunan eh? memintakan ampunan buat ibuku falam ya'dan li tapi Allah taala tidak mengizinkan aku nah kalau seandainya ibunya itu enggak kafir paham ya kalau seandainya ibunya itu tidak kafirah niscaya diizinkan nah ini menunjukkan apa bahwasanya Naam, ibunya kafir itu loh ibunya itu kafirah, mati dalam keadaan kekufuran. Buktinya Rasulullah minta izin untuk memberikan ampunan nggak dikasih izin. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Wasta'dzantuhu dan kemudian aku izin kepada Allah Subhanahu wa taala li azura qabraha fa'adinali untuk menziarahi kuburannya, kemudian Allah taala pun mengizinkan mengizinkanku. Menunjukkan bahasanya kalau cuma ziarah kuburannya nggak masalah, tapi tidak boleh mendoakan apa? Mendoakan dengan keselamatan atau mendoakan dengan apa? Dengan ampunan nggak boleh. Ewa, paham ya? Jadi kedua, orang tua Rasulullah SAW itu apa? Meninggal dalam keadaan kekufuran. Jangan seperti orang-orang, sebagian orang-orang sufiah yang mereka yang tidak ingin, eh, tidak ingin menyakiti Rasulullah katanya alasan mereka. Nggak mungkin bapaknya Rasulullah itu kafir, nggak mungkin ibunya Rasulullah kafir. Dalilnya jelas. Paham ya? Sehingga ada di kalangan ulama yang memang tergelincir ya. Dalam arti tergelincir, tergelincir pendapatnya mereka mengatakan bahwasanya, "Na'am, Rasulullah, eh, bahwasannya apa? Bapaknya Rasulullah itu Abdullah dan ibunya Rasulullah Aminah. Eh, kedua-duanya apa? Kedua-duanya ketika itu dihidupkan kembali. Nah, setelah dihidupkan kembali kemudian apa? Kemudian masuk Islam melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Melalui dakwahnya Rasulullah. Setelah masuk Islam baru diwafatkan kembali yang kedua kalinya. Ah, ini apa? Ini kata Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu' Fatawa atau dalam kitab Majmu' Fatawa kata beliau apa? Bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih. Paham ya? Jadi dihidupkannya kembali Kedua orang tua Rasulullah SAW itu tidak sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini dibantah oleh Syekhul Islam. Nah, bahkan dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu, imah hadisnya do'if. imah palsu, imah bikinan manusia. Dalam artian cuma dibikin-bikin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih kedua orang tua Rasulullah meninggal dalam keadaan kekufuran. Nah, dalilnya sudah kita sebutkan tadi ya. Ayo, na'am. Perhatikan kata beliau di sini, eh, lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Wa ammal arabu, adapun orang-orang Arab fakanu ala qismain, waktu itu terbagi menjadi dua. Qismun ittaba'a ad-diyanati sabiqah, pembagian yang dia itu mengikuti agama-agama yang terdahulu, kal Yahudiyah wa Nasraniyah wal Majusiyah seperti enam seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, itu yang pertama. Yang kedua, wa qismun kanu 'alal hanifiyah. Ada pembagian yang memang apa? Berada mereka berada di atas hanifiyah. Apa hanifiyah itu? Dini Ibrahim wa Ismail, agamanya Nabi Ibrahim wa Ismail. Apa agamanya itu al-hanifiyah? Anal hiya anal hanifiyah tamilata Ibrahim. Apa itu? Anta budallahi wahdah mukhlishalahuddin itu. Ya kan? Hanifiyah itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Itu hanifiyah. Paham ya? Jadi Hanifiyah nisbah kepada apa? Al-Hanif. Nah, Al-Hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dijuluki dengan apa? Al-Hanif. Ya, eh, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula Nasrani, akan tapi beliau adalah Hanif muslim. Beliau adalah orang Hanif dan muslim barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Hanifa, beliau dijuluki dengan Hanif. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pembagian yang kedua adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah. Terlebih-lebih lagi di di bumi Hijaz. Nah, di bumi Hijaz atau di negeri Hijaz yaitu di bumi Makkah al-Mukarramah. Nah, barakallahu fikum di Mekah sana. Berikutnya. Naam setelah itu kan kedua keadaan tadi. Ada yang keadaan pertama atau istilahnya pembagian pertama adalah sekelompok orang Arab yang mengikuti agama-agama terdahulu. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang masih apa? Ada yang mereka itu berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Al-Hanifiyah tadi. Naam. Ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr Ibnu Luhai Al-Khuzai. Ini perhatikan ini. Ila an dhahara fihim rajulun yuqal lahu Amr Ibnu Luhai Al-Khuzai hingga muncullah seseorang yang dinamakan yang dikenal dengan Amr bin Luhai Al-Khuzai ini. Ini yang akan apa? Yang akan bikin kerusakan nanti. Awalnya dalam keadaan seperti itu, akhirnya munculnya orang ini. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini. Nah, karena malikan alal Hijaz waktu itu dia raja di Hijaz. Wakana yudhirun at-tanassuk wal ibadah was Waktu itu dia menampakkan, perhatikan, dia menampakkan di hadapan manusia at-tanassuk. Tanassuk itu dalam artinya itu benar-benar dia itu berpegang teguh dengan agama. Eh, wal ibadah dan beribadah was dan juga seakan-akan menampakkan kesolehan. Wa dhahaba ila Syam lil ilat. Nah, waktu itu ternyata Amr bin Luhai al-Khuzai ini, Amr ibn Luhai al-Khuzai ini, nah waktu itu pergi ke Syam untuk berobat. Ini awalnya, awal mulanya ini ya, Nah, kemudian apa nanti kisahnya? Fawajada ahlas syam ya'buduna asnam. Akhirnya ketika itu Amr bin Luhai, nah Amr bin Luhai ini Al-Khuzai ketika pergi ke Syam untuk berobat, ternyata menjumpai penduduk Syam itu mereka mengibadahi apa? Berhala. Menyembah berhala. Fastahsana dzalik. Akhirnya dia menganggap itu perkara yang bagus. Ayo ini. Awal mulanya ya. Wajah minas Syam bi asnamin ma'ahu. Akhirnya dia pulang dari Syam, eh, pulang dari Syam ke Hijaz Nah, barakallahu fikum ke Nah, barakallahu fikum ke Hijaz, nah ke negara Arab situ ya. Barakallahu fikum dengan apa? Dengan membawa berhala. Nah, ini. Wa naqaba anil asnam allati kanat madfunah. Akhirnya dia pun menggali. nah, memerintahkan untuk menggali berhala-berhala yang allati kanat madfunah yang waktu itu telah tertimbun tahtal art, telah tertimbun di bawah tanah. Nah, ba'da qaumin Nuh. Ya setelah apa? Eh, setelah Naam kaum Nabi Nuh alaihissalam. Waddin wa suwa'in wa yaghus wa ya'uq wa nasr. Berhala-berhalanya, naam orang-orang saleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang telah tertimbun ya. Naam barakallahu fikum. Diperintahkan untuk menggali, digali. Nah, karena waktu itu tertimbun karena karena Allah Taala mengirim azab itu kan. Nah, karena tufanu qatamasaha wa dafana. Karena waktu itu angin yang kencang, ya, tufan, angin topan itu, nah telah telah menghapuskannya dan juga telah menimbunnya dengan guncangan yang sangat kuat mungkin ya, dengan terpaan yang sangat kuat akhirnya tertimbun. Nah, wajah syaitan akhirnya muncullah datanglah syaitan. Ya, hati-hati syaitan ini. Wakan syaitan lingsani khodula. Memang benar-benar syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Nah, apa yang dilakukan syaitan? Wajah syaitan, fa arsyadahu ila amkinatiha. Akhirnya datang syaitan ini memberikan arahan mengarahkan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai ini kepada tempat-tempat apa tempat-tempat berhala yang tertimbun tadi. Fanabashaha wa akhrajaha kemudian dia pun menggalinya dan juga mengeluarkannya. Wa wazza'aha ala qabail Arab akhirnya membagi-bagikan di kabilah-kabilah orang Arab. Wa amara bi ibadatiha dan memerintahkan apa? Memerintahkan untuk mengibadahinya. Nah, Allah musta'an. Wa qabilu min akhirnya mereka pun orang Arab juga menerima itu loh. Paham? Orang Arab menerima dan menyambut eh, menyambut apa? Menyambut Nah, barakallahu fikum adakan Amr bin Luhail Huzaini wa dakhala syirku fi ardil Hijaz, akhirnya masuklah kesyirikan di bumi Hijaz wa fi ghairiha dan yang selainnya min biladil Arab, dari negara Arab yang lainnya. Paham dia? Ya? Wa ghayyara dina Ibrahim alaihissalam, akhirnya dia pun mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Wa sayyaba as-sawayib li asnam, akhirnya dia adalah orang yang pertama kali apa? memberikan sesajen, nah atau memberikan persembahan untuk apa? Nam? persembahan-persembahan lil asnam untuk berhala-berhala. Ini bayangkan nih. Apa yang dipersembahkan? Min bahimatil an'am seperti binatang-binatang ternak. Walidzalika oleh karena itu ra'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru kusbahu finnar naudzubillah. Oleh karena itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj Rasulullah sempat melihat sempat melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini barakallahu fikum. Nah, dia berada di neraka, berada di neraka berjalan dengan menyeret apa menyeret ususnya naudzubillah yakni yajurru amahu benar dia berjalan dengan menyeret apa ususnya di dalam neraka ya, berjalan di neraka dalam keadaan menyeret ususnya naudzubillah ya siapa ini Amr bin Luhail Khuzai ngam ya, karena datang dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim Naam bahwasanya Rasulullah mengatakan raaitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba sawaib. Naam. Aku melihat Amr bin Amir Aku melihat Amr ibn Amir al-Khuzai ini, nah, Amr bin Amir ibn Luhay al-Khuzai, dia berjalan dengan menyeret ususnya di dalam neraka. Nah, dan dia adalah orang yang pertama kali apa? Memberikan sesajen atau persembahan kepada berhala-berhala. Nauzubillah itu. Fakanat halatul alam qabla bi'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mubin. Dahulu keadaan alam ini barakallahu fikum orang-orangnya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW berada di atas kesesatan yang nyata. Berada di dalam kesesatan atau lingkupan kesesatan yang nyata. Alkitabiyun kitabiyun wal Baik itu kitabiyun ataupun umiyun Baik itu Yahudi dan Nasara atau orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak yang tidak beragama tadi. Nah, naudzubillah ya. Sairu ahli ard seluruh penduduk bumi illa baqaya min ahli kitab kecuali segelintir yang tersisa dari kalangan ahli kitab. Kanu ala dinil haq di antara mereka masih ada yang berada di atas agama yang benar. Lakin nahum inkorodu kobral baksa. Tapi yang berada di atas agama yang benar ini apa? Inkorodu intahau. Nah, mereka telah habis sebelum eh, sebelum biasa eh, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah habis bagaimana? Setelah habis nah, orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama yang benar, bagaimana yang terjadi? Fa halikan filat. Maka menjadilah kegelapan itu apa? Hitam pekat Halikan itu adalah hitam pekat. Paham ya? Abdolam kegelapan. Maka menjadilah kegelapan hitam pekat fil ardi muka bumi ini. Dalam artian sangat apa? Sangat jauh daripada syariat itu loh. Nah. Wajah fil hadis. Sungguh telah datang dalam hadis. Inna allaha nadhara ila ahl ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memandang dan melihat pada penduduk bumi. Fama kotahum yakni abghadahum. Allah Ta'ala membenci mereka Arabahum wa ajamahum, yang Arabnya ataupun yang ajamnya illa baqaya min alkitab kecuali segelintir yang tersisa dari kalangan ahlu kitab. Itu pun ketika apa? Ketika masih ada yang berpegang teguh dengan agama yang benar. Tapi setelah tidak ada bagaimana tadi? Asbahad dhalamu halikan. Menjadilah apa? Enam kegelapan hitam pekat. Allah musta'an. Fi hadzal dhalami al-halik, eh, pada kegelapan yang hitam pekat ini, wahadil jahiliyati al-mustahkamah dan na'am barakallahu fikum masa jahiliyah yang mustahkamah yang sudah jadikan hukum ini waktu itu wantimasi subul dan juga telah terhapusnya jalan-jalan wadurusi athari risalati samawiyah dan juga pelajaran-pelajaran jejaknya na'am eh, risalah-risalah yang turun dari langit dalam artian zaman-zaman kenabian sudah nggak ada lagi waktu itu sudah terhapus itu ya ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ternyata Allah Subhanahu wa taala nah masih memberikan keroh, nan rahmah kasih sayang kepada umat ini atau telah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya sehingga Allah taala utus nabinya Muhammad SAW alaihi wasallam li ikhrajin nasi nur untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya Karena qala Allah taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia ngam terhadap kaum mukminin yaitu ketika Allah Ta'ala mengutus pada mereka seorang rasul min anfusihim dari jenis-jenis mereka sendiri ya, dari jenis mereka ya, dari ummiyin juga yatru alaihim ayati yang mana naam Rasul, Rasul tersebut membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan mereka. Nah, humul kitab" dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah dan juga as-sunnah. Alkitab itu Al-Qur'an, wal hikmah itu as-sunnah sebagaimana disebutkan dalam tafsir. Wa in kanu min qablu la mubin. Walaupun dahulu mereka sebelumnya apa? Berada di kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qabla ay qabla bi'satih. Maksudnya itu adalah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berada apa? Berada di atas kesesatan yang sangat nyata gitu loh. Tapi ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW, setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW, maka apa? Rasulullah pun juga mengentaskan dan juga naam mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Naam. Wal jahiliyatu dan jahiliyah kama kulna sebagaimana kami telah mengatakan mansubatun ilal jahl dinisbahkan kepada al-jahal kebodohan. Wa huwa adamul ilm. Yang namanya jahal itu kan tidak adanya ilmu. Nah, cuman macam-macam ya para ulama membagi ya. Jahal itu ada yang namanya jahal basit, ada jahal murakab. Eh, jahal itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang mengatakan na'am al-jahlul al-basit sama al jahul al-murakab. Jalbasit itu memang kebodohan yang wajar. Itu namanya jalbasit. Dalam artian anak kecil bodoh itu wajar. Nah, kalau jalan murokab ini pura-pura apa? Pura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Atau bergaya tahu gitu loh. Al-jahal murokab ini. Dalam artian dia tidak tahu cuma jawab gitu loh. Itu namanya jahal murokab. Artinya adalah kebodohan yang ganda itu. Ganda yang nanti berlipat-lipat. Murokab berlipat-lipat. Kalau yang jahal basit itu kebodohan yang wajar. Ya namanya anak kecil kan tanya satu sama satu berapa? Enggak tahu. Itu misalkan gitu ya. Itu wajar anak kecil kan belum tahu gitu loh. Tapi ini jalan murakab ini adalah apa? Kebodohan yang ganda. Dia nggak tahu jawab gitu loh. Eh? Bukan anak kecil lagi, dia orang besar. Nah, tidak tahu jawabannya tapi jawab gitu loh maksudnya. Nah, misalkan jawabnya keliru juga. Nggak tahu tapi jawab. Satu tambah satu berapa? Tiga. Nah, misalkan. Nah, itu berarti jalan murakab. Nah, Ewa, eh, seperti itu. Itu sebutkan para ulama ya. Nah, kalau mau melihat maratib, maratibul ilm atau maratibul idrak, disebutkan oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau, Naam Syarah Usul Salafah itu di awal-awal. Nah, di awal-awal beliau menyebutkan ada sana itu al-ilmu, kemudian al-ilmu itu nanti terbagi, eh, al-ilmu itu nanti apa? Naam adalah apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kemudian ada al-jahl. Nah, al-jahl ada dua, jahl murakkab jahal basit, kemudian juga ada yang namanya asyak, keraguan, ada yang namanya adzan. Nah, adzan itu adalah apa adzan? Adzan itu sangkaan tapi sebuah sangkaan tapi kemungkinan dan kemungkinan benarnya itu lebih besar. Itu adzan namanya. Nah, nanti ada namanya al waham Nah, kalau al berarti perhatikan, kalau al waham ini nam al waham ini al-wahmu bedakannya karena sana ada al waham ada al-waham. Kalau wahamun Wahamun haknya di fathah itu namanya gholatun, keliru artinya. Paham ya? Wahamun itu maknanya gholatun. Kalau wahmu, ah, al-wahmu itu apa? Sangkaan tapi kemungkinan nam kemungkinan apa? Kemungkinan besarnya eh, kemungkinan besarnya itu apa? Nah, kemungkinan besarnya keliru. Paham ya? Kalau adzan tadi nam lebih apa lebih dominan ke yang benar. Tapi kalau naam waham ini lebih dominan atau lebih condong kepada kekeliruan. Itu namanya apa namanya? Adalah al-waham. Ya, sangkaan tapi apa? Nah, kemungkinan kelirunya besar gitulah. Kemungkinan kelirunya besar. Itu yang apa? Yang waham. Kalau don tadi sangkaan tapi kemungkinan benarnya lebih besar. Itu don. Kalau syak apa syak? Kalau syak ragu. wah ya, keraguan. Naam. Itu semuanya bisa dilihat di sana ya. Bisa dilihat dalam Syarah Usul salatah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Kata beliau di sini, Wa kullu amrin nasubun ilal jahiliyah fa innahu madmum. Seluruh perkara atau setiap perkara yang disandarkan kepada jahiliyah maka itu adalah perkara yang tercela. Walihada qala Allah Ta'ala oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias nam seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama atau yang terdahulu. Nah nisaan Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabarruj. nah Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berhias bahwa idharu zina fil aswaq wa amaman nas itu maksudnya menampakkan perhiasan-perhiasan di pasar-pasar ataupun di hadapan manusia. Ya, para ulama berselisih pendapat ya masalah zina ya. Masalah zina yang dalam Al-Qur'an itu kadang maknanya perhiasan secara hakiki, ya mungkin emas eh, atau perak dan misalnya. Ada juga yang maknakan zina ini adalah apa? Adalah wajah. Nah, karena memang apa? Memang berbeda-beda ya. Tapi semuanya kedua-duanya benar. Dalam artian wajah pun tidak boleh ditampakkan di hadapan manusia yang bukan mahramnya. Nah, itu pendapat yang sahih ya. Nah, Wa wa idharu zina fil aswaq wa amaman nas yaitu maksudnya berhias seperti hiasnya orang jahiliyah dan menampakkan perhiasan itu di pasar-pasar, di hadapan manusia. Nah, tentunya manusia yang bukan mahramnya ya. Li anna ahlul jahiliyah kanat nisa'uhum tadabarraj. Tadabarraj. Dikarenakan penduduk jahiliyah waktu itu, ya, istri-istri mereka itu seringnya apa? Senangnya roj, berhias. Bal taksifu an auratnya. Bahkan terkadang apa? Taksif. Yaitu tersingkap dari auratnya. Nam kama fi tawaf. Sebagaimana ketika tawaf. endaum eh, Ketika tawaf mereka berkeliling itu telanjang mereka. Nah. Eh? Seperti itu. Eh, wa kama fit tawaf indahum yarawna anna hadha min al-mafakhir. Mereka berpandangan bahwasanya perbuatan seperti ini termasuk perbuatan apa? Mafakhir, berbangga-bangga, senang gitu. Tapi keliru ya. Keliru. Naam. Sehingga Nah, setelah itu apa setelah eh, setelah datangnya nah barakallahu fikum ajaran atau utusan Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua itu dihilangkan semuanya. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah pun dihilangkan dan dimusnahkan dengan cara bertahap yaitu dakwah Rasulullah SAW mendakwakan tauhid dan yang semisalnya barakallahu fikum. Jadi khulasahnya yang kita ambil adalah bahwasannya na'am Dahulu eh, di zaman jahiliyah keadaan mereka sangat memprihatinkan sekali dan juga naam keadaannya sangat naam berada di kegelapan atau kedoliman atau naam kegelapan atau kesesatan yang nyata sekali. Nah, bahkan awal mulanya apa? tersebarnya barakallahu fikum berhala di negara Arab eh, dibawa oleh siapa tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Naam. Ewa. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya.